Allah dan untuk Allah kepada Allah itu Nah, tapi kalau soal ilmu terkait dengan dunia saja itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kenapa demikian? Dunia itu tidak akan bertambah. Dunia itu tidak akan berkembang. Dunia itu hanya tergantung kepada keberkahannya dari segi kebahagiaan atau kesengsaraannya. Ada berkahnya membahagiakan. Tidak ada berkahnya tidak membahagiakan. Tapi dunianya itu sendiri tidak akan lebih, tidak akan kurang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Jadi berarti dia itu telah mempercapek diri, telah menistakan dirinya karena tadi itu melakukan sesuatu yang tidak dapat faedahnya karena tidak terkait dengan Allah SWT. Jadi silahkan mau jadi dokter silahkan itu bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Mau jadi tukang jahit silahkan itu bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad mau jadi petani silahkan itu juga bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad pokoknya semua yang ada manfaat untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad silahkan dilakukan boleh bebas tapi jangan lupa ikrar kita berarti harus ada kaitannya dengan Allah baru itu ada keberkahan baru itu ada kebaikan tapi kalau semua tidak ada kaitan dengan Allah SWT maka apapun yang menjadikan yang mulia mulia yang didapatkan itu pasti sifatnya itu sementara dan semu. Dia bagaimana kita sekarang. Jadi kan dalam ulama yang bisa kita jadikan sebagai tauladan sulit untuk kita cari. Apalagi pejabatnya. Kenapa? Karena cara belajarnya, metode belajarnya, ataupun letak belajarnya begitu pula bentuk belajarnya itu tidak tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu bentuk bukan kita ilmu itu bukan cari gelar, ilmu itu bukan untuk sebuah mediator kita mendapatkan kekuasaan, kekayaan dan lain sebagainya tidak, tapi ilmu itu adalah sebuah perangkat kita mendekatkan diri kepada Allah karena semuanya itu adalah Allah kita tidur tujuannya Allah makan tujuannya Allah semuanya kita tujuannya Allah dan kenapa sesuai dengan ikrar kita setiap kali kita melaksanakan sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ini sesungguhnya ketahuilah tidak sholatku ibadahku kemudian hidupku maupun matiku semuanya itu karena Allah bukan karena manusia, bukan karena gelar, bukan karena kekuasaan, bukan karena jabatan dan sebagainya. Tapi kalau sudah melenceng persepsi yang semacam itu, maka jadilah seperti yang sekarang kita lihat. Ulama difitnah, ulama dijajari kesalahannya, ulama dimusuhi. Kata kan baik-baik kata siapa pejabat itu yang memusuhi para ulama kata baik-baik sekarang. Lihat bagaimana lima tahun depan, lihat bagaimana sepuluh tahun depan nasibnya. Pasti dia akan hina, pasti dia akan tidak mungkin luput yang salah. Karena yang semacam ini sudah terjadi dari zamannya Nabi Adam sudah ada yang semacam itu. Oleh karenanya jangan ikut-ikut. Kita sebagai orang awam jangan ikut-ikut. Karena kalau kita bergibah kepada orang lain itu dosa, tapi dosa harus kecil. Tapi kalau sudah gibah tentang ulama, apalagi ini Tapi merupakan beda menuduh seseorang dengan perzinahan yang itu adalah seorang ulama yang dulu adalah seorang cucu Nabi SAW Jadi dikatakan ada sempat pun muksana yubitu amal dan sana menuduh seseorang yang bersih dari Tuhannya maka orang semacam itu berarti telah menggugurkan amal kebaikan yang sudah dilakukannya selama 80 tahun padahal perlu berapa tahun dia melakukan kebaikan wa tasabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim kamu anda berada sesuatu yang remeh dan itu insya Allah sesuatu yang salah. Karena yang harus terjadi agar mereka itu sudah kabur Jadi seharusnya hidup itu selama mereka dapat uang mungkin dari orang-orang tertentu untuk menghalalkan sesuatu yang haram, untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Taala. Hanya untuk mendapatkan jabatan, hanya untuk mendapatkan harta, benda dan sebagainya. Padahal itu semua kan ada waktu. Setelah selesai, apa yang terjadi? Allah pasti membalasnya Tak mungkin tidak, tidak membalas apalagi terkait dengan ulama Jadi dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah rahmatullah kalau bukan ulama para awliya siapa lagi kalau bukan ulama para awliya siapa lagi kalau bukan mereka para awliya? yang patut untuk jadi awliya itu siapa ya mereka kalau bukan mereka para awliya siapa lagi mau jadi para awliya itu? pejabat yang mana pejabat yang seperti Syaikh Syamban Abdul Aziz iya oleh karena itu maka berhati-hatilah kalau sudah terkait dengan ulama. Karena apa? Imam Ghazali telah berkata bahwasanya ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Sasaran kita seputar Nabi kita Muhammad. Kalau kita ingin mencari Nabi Muhammad cari ulama. Kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad contohlah ulama. Kalau kita ingin duduk-duduk bersama para ulama, duduk bersama Nabi Muhammad, duduk bersama para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doa dari Nabi Muhammad, mintalah doa kepada ulama. Semua itu terkait dengan Nabi. Kenapa? Nabi Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala inna ma'war waratul ilma faman akhadahu faqad akhadha wa wafir. Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan harta waris, tapi ditinggalkan oleh mereka para nabi dan para rasul itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu berarti itu telah mengambil bagian dari dunia yang terbesar, yang terbaik, yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan, yang paling mengabadikan di dunia sampai di akhirat. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Di dalam hadis yang lainnya Nabi Sallallahu bersabda, "Al ulama warasatul Ulama itu adalah waris Nabi. Apa waris Nabi? Waris Nabi dalam segala hal. Penghormatan, keberkahan, kemudahan, kelapangan, doa yang dikabulkan, kedekatan kepada Allah dan sebagainya semua. Yang warisi Nabi dalam hal itu semuanya itu siapa? Ya para ulama. Pemakan Allah liyu'adzibahum wa anta Allah tidak akan ada mereka ada bagi selama kalian berada selama engkau Nabi Muhammad berada di dalam engkau ini bukan hanya Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad maupun waris-waris Nabi Muhammad itu para ulama Islam nah, oleh karena itu maka berhati-hatilah para pejabat siapapun mereka untuk supaya tunggulah saatnya lima tahun lagi atau sepuluh tahun lagi atau bisa lebih cepat kalau Allah pasti mereka itu akan mendapatkan balasannya itu pasti demi Allah merupakan kenistaan di dunia dan di akhirat kehinaan di dunia dan di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Taala dan cepat-cepat kembali ke jalan yang benar kalau bertobat kepada Allah Taala mungkin Allah Taala akan mengangkat kembali kalau tidak bertobat pada ini dan ini telah membuat sebuah keraguan dalam diri masyarakat membuat sebab cabitnya yang namanya keimanan dan ketakwaan di antara kaum muslimin tercerai-berai kesatuan mereka berkatnya mereka-mereka ini yang telah membuat sebuah tuduhan-tuduhan yang sangat rendah, yang sangat bejat, yang sangat tidak pantas itu. Maka mungkin Allah Ta'ala akan menyegerakan bala dan bencana kepada mereka. Masalahnya, bencana kalau Allah turunkan itu bukan terkait dengan mereka pelakunya saja. Tapi juga yang tidak melakukan juga ikut imbasnya. Nah, oleh karena itu kita minta mohon para Allah semoga mereka para pejabat siapapun dia dan siapapun tokoh masyarakat di Indonesia ini yang terhormat semuanya semoga mereka bertobat kepada Allah mereka dapat kembali kepada jalan yang benar mereka sadar bahwasanya sistem yang berlaku di dunia itu adalah sistemnya Allah yang mungkin kita bisa mengalahkan kekuatan Allah yang mungkin kita bisa menyadarkan dan mengabaikan kekuasaan Allah Tapi apa yang Allah kehendaki kita sana? Tidak mungkin? Tidak Kita lihat bagaimana bencana yang terjadi Baik itu terkait dengan tsunami Terkait dengan e, gunung meletus Terkait dengan badai Terkait dengan apapun itu Ada yang bisa mencegah? BMKG bisa mencegah? Tidak bisa Pak Jangankan BMKG yang punya Indonesia yang punya Amerika yang paling teknologinya paling canggih saya nggak bisa nggak bisa nggak bisa menjadi kalau pun pun terjadi nggak ada yang bisa menjadi nah, oleh karena itu maka kita ini seorang makhluk seorang hamba yang sangat lemah jangan berani-berani kita itu menantang kepada Allah Subhanahu tugas kita di dunia itu adalah bagaimana kita menundukkan kepala mengkhusyukkan hati dan menidurkan jiwa supaya merasa tenang dengan apa yang telah diatur Allah di bumi ini walaupun yang namanya hati walaupun yang namanya nafsu walaupun yang namanya kemauan diri itu bertentangan dengan kehendak Allah kita paksa harus kita paksa kaitannya sebutkan dalam Al-Quran beraflahaman aman wa qabaman beraflahaman dasaha jadi beruntung siapa beruntuk berusaha yang berusaha melawannya yang berusaha untuk bermujahadah tidak mengikuti bisikan-bisikan dan waswas syaitan tapi dia itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu ya, tapi bro dan sangat buntung serta rugi dunia maupun akhirat bagi mereka yang mengikuti. membiarkan diikuti terus seorang ikuti diikuti terus pertimbangannya rasanya cuma dunia dan dunia dan dunia itu ada sesuatu yang memang Allah ciptakan untuk menguji dan mencoba manusia oleh karena itu maka berhati-hatilah sebab utamanya itu kenapa mereka demikian kenapa pejabat itu sudah jelas yang namanya masyarakat Indonesia itu tidak bodoh lagi masyarakat Indonesia itu sudah black yang namanya teknologi yang mungkin yang semacam itu sudah kelihatan palsunya kelihatan tidak kayasanya kok masih juga disebalkannya. bahkan sekarang imam besar kita Al Habib Rizik itu dijadikan sebagai tersangka karena itu kan luar biasa jadi masyarakat sudah tidak bodoh lagi masyarakat di kampung pun juga paham jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu tambah menampakkan akan aib dan kebejatan moral para pejabat kita nah, oleh karena itu kami sebagai para ulama sebagai para guru sebagai mereka-mereka yang tahu benar dengan ilmu yang terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan mereka mereka itu saudara-saudara kita mereka begitu karena mereka itu terjerumus dalam pendidikan adalah semuanya supaya sadar dan ingat kita itu akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan dan setan yang membisiki kita tidak akan membantu kita sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang harusnya kalian catat firman ini lalu ucapkan baik-baik lalu diingat kemudian terapkan dalam keseharian apa itu firman Allah Ta'ala yang seharusnya menjadi sebuah pengingat bagi kita adalah firman Allah Ta'ala wa qala syaitan Siapa syaitan di sini? Iblis. Lama kudialah amru. Ketika semua urusan sudah ditentukan, ahli surga sudah ditentukan masuk ke dalam surganya, ahli neraka sudah ditentukan masuk ke dalam nerakanya. Maka di saat itulah setiap ahli neraka yang melewati iblis, yang melihat iblis, yang berpapasan dengan iblis, yang berhadapan dengan iblis, maka itu selalu mencaci makinya, menghinakannya, mencercanya, menghujatnya dan sebagainya. Apa yang kata mereka? Laula hada, la apa nak? laula hada, ma laula hada ma laula hada ma eh, sabaqna, laula hada ma agapna, laula hada jadi semua yang dosa-dosa yang menjadikan mereka itu menjadi penghuni neraka itu jadikan sebagai beban untuk diri dia mengatakan kalau bukan karena interest ini, nggak mungkin aku akan berada di neraka. Kalau bukan karena interest ini, aku pasti sholat. Kalau bukan karena interest ini, pasti aku masih Islam. Kalau bukan karena interest ini, pasti aku akan taat kepada orang tua, taat kepada suami. Kalau bukan karena interest ini, aku tidak akan bohong. Kalau bukan karena interest ini, aku tidak akan menuduh orang dengan tuduhan yang salah. Apakah dia liar? Iblis dikatakan demikian. Marah juga dia. Walaupun iblis ya marah juga dia. Eh, dia hujan begitu. Apa katanya iblis? Bagaimana syaitan ulama Inna Allah wa'adakum wa'adal hak Kata baik-baik Jadi tentu oleh oleh kalian Nabi di rumahnya terus ayat ini Yang sampai kalian itu Hidupnya si panjang Kalau kalian pun enggak terkait dengan pesantren Itu bahaya sekali hidup dalam sekarang ini Kalau kalian tidak terkait dengan seorang guru Yang menyampaikan kalian pada Allah Bahaya kalian hidup di zaman sekarang ini Ini adalah zaman fitnah Yang pengalaman kami sebagai pengasuh Pemberdalu oleh Allah kalau anak-anak kami itu pulang ke rumahnya tiga hari saja, pulang ke pondok sudah lain. Beda sudah keadaannya, beda sudah keimanannya, beda sudah hatinya, beda sudah mukanya, hilang sudah cahayanya. Hanya tiga hari tiga malam di rumah. Bagaimana kalau semua pekerjaan itu jauh daripada Pada Oleh karenanya, cakar baik-baik, lanjut Islam pesantren dan fitnah di akhir zaman nanti wala yaslamu hina idzin min al-fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak mungkin ada seorang pun yang selamat daripada fitnah akhir zaman nanti di akhir zaman kecuali bagi mereka yang diserubungi yang dipenuhi hatinya dengan apa ilmunya nanti tidak paham seperti itu yang jelaskan apa kata iblis hai orang-orang yang menghujatku hai orang-orang yang menyerah menyalahkanku Inna Allah wa Sesungguhnya Allah itu telah berjanji kepada kalian, ya kan? Orang yang sholat lima waktu maka dimudahkan rezekinya, dilampangkan urusannya, dimudahkan segala urusannya. Orang yang sholat lima waktu itu maka diperoleh pahala yang senang hidupnya, bahagia hidupnya, ya kan? Itu janji Allah. Inna sholat tanha anil fahsyai, janji Allah. Orang yang jujur itu pasti senang hidupnya, Orang yang bohong itu pasti akan rumah sedang masalah. Itu ada jadi Allah di dunia. Jadi Allah. Apa kata Iblis? Iblis sendiri ngakui nanti. Karena dia tidak kenapa mengakui dia pasti bohong. Dia pasti itu kalian. Ya. Dan inna Allah wa'adakum hak. Sesungguhnya Allah itu menjanjikan kalian dan semua janjinya benar. Jangan baik-baik. Semua janji Allah benar. Semua yang dalam Al-Quran benar. Semua yang disampaikan Nabi Rasulullah benar. Tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa. Demi Allah saya bersumpah. Kalau para pejabat-pejabat itu tidak bertobat kepada Allah Ta'ala Terus pada tahun depan atau dua tahun lagi atau lima tahun lagi Pasti mereka itu terbaran di neraka. Pasti tidak mungkin dari bahasa Allah Ta'ala Kenapa? Inna Allah wa'adahu wa'adahu Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar Janji yang pasti, yang mungkin salah Orang yang baik, nggak pernah marah Orang yang selalu ngalah Orang yang tidak berbuat kezaliman Orang yang selalu dizalimi Orang yang berakhlak berkalimat Dia pasti membiarkan apa pasti tak mungkin hukum yang mungkin salah kalaupun kita lihat dia itu dalam keadaan tertimpa musibah orangnya nggak punya sebagainya tapi dia itu merasa nikmat luar biasa pada Allah itu kan yang dicari yang dicari bukan finansial banyak yang dicari itu bukan kemuliaan di mana manusia tidak tapi dicari oleh kita ini semuanya adalah kebahagiaan kebahagiaan itu pada finansial kebahagiaan itu tempatnya bukan di dalam rumah yang mewah, mobil yang mewah tidak, tapi kebahagiaan itu tempatnya ada di sini, di dalam hati dan sanubari. Dia merasakan. Nah, oleh karena itu dia mencari di dunia ini sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Lalu setelah itu apa? Kita akan tanya, Apa yang ditanya? Ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu apa ini? Ditanya. Ilmu terkait mana bu? Siapa Tuhan? Apa kita jadi siapa Tuhan? Bagaimana sifatnya? Engkau mau mensyirikkan dia apa tidak? Engkau takut pada dia atau tidak? Lebih takut pada Allah atau pada yang lain? Ya, itu ditanya. Nah, lebih tidak siap. Kita lebih siap kepada hal-hal yang terkait dengan dunia yang justru tidak akan ditanya oleh Allah Taala. Kita sibuk dengannya semacam ini. Kita lihat. Mohon maaf, mereka itu yang pensiun dan sebagainya Kalau mereka itu dia terkait dengan ulama, terkait dengan medis itu susah itu. Banyak stress. Banyak yang dalam keadaan itu tidak mempunyai sebuah pegangan hidup. Sehingga yang terjadi itu adalah mereka itu takut menghadapi pensiun. Setelah pensiun mereka itu dalam keadaan seperti orang di dan sebagainya. Karena tidak ada terkait kepada Allah Subhanahu nah, Ingat, Inna Allah wa'adakum wa'adakum Sesungguhnya Allah menjadikan pada kalian semua janjinya benar. Wa wa'adukum fa'ahlakum. Aku juga janji pada kalian, ingatkan dulu eh cepat jadi chattingan BBM-an, WA-an, Facebook-an untuk kamu dari profil cari apa lagi saya saya hanya dia orang saku kan jalanan yang tatuan yang mabukan yang minuman bisa jadi disingkat dari jauh dipelet dari jauh sehingga apa dia terpelet bilang Bila, sendiri jadi saya menyebabkan, saya menyebabkan, nyebabkan dia sendiri Kenapa itu Mau seperti itu? Ditipu. Saya menipu kan ya. Wah nanti kamu keren, kamu banyak orang senang. Nanti kamu dipuji-puji, lihat aja statusnya nanti orang-orang itu. Emang status kita ringan? Hmm, status bikin tidak bahagia. Status bikin kita itu mempunyai baju yang baru, harta yang melimpah, Tidak ada semuanya. Padi semuanya padi. Nah, jadi semuanya itu padi kalau saya itu masuk WA, kenapa ikut? Saya semuanya padi aja. Kenapa? Karena kita Nanti kita ngasih status begini salah. Karena bukan semua orang itu senang pada kita. Kalau seumpama orang itu semua senang kepada kita, pasti yang berhak mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad. Paman dan sendiri tidak senang. Abi Jahal nggak senang. Itu pula musuh-musuhnya Nabi tetap biasa. Tapi sekarang itu bagaimana? Ngeri kita. Miris hati kita melihat diri kita setiap hari. Setiap hari pasti ada yang mencaci maki Nabi Muhammad kata katanya enggak enggak dikatakan nabi yang cabul nabi yang begini begitu dan sebagainya tapi sedemikian lupa, kenapa ya karena tidak tegasan pemerintah semuanya itu harus tidak tegasan pemerintah dibiarkan oleh agama jadi ya, kan seperti ini akhirnya banyak penistaan penistaan terjadi Kenapa tidak ada ketegasan daripada pemerintah ya, semoga yang semacam ini dapat terkendalikan dan semoga kita itu tidak terjerumus ke dalam peperangan saudara maupun kita kalau antara agama kita karena beruntung yang bersama keislaman karena keislaman itu ramah dan alam yang terbaik dan kalau mereka itu mengatakan kita teroris teroris itu adalah sebuah produksi teroris itu kata-kata teroris itu adalah sebuah buatan sebuah ungkapan sebuah fitnah yang dibuat oleh siapa Amerika teroris itu produknya Amerika jadi adanya teroris betapa dari Osama bin Laden dan sebagainya misalnya seperti dikatakan mereka itu, Osama bin siapa? Belajar sama siapa? Siapa yang mendanai dan sebagainya. Walaupun kemudian akhirnya mungkin beliau itu jadi orang yang baik dan sebagainya, tapi siapa yang memprovokasi? Siapa yang terpengaruh? Siapa yang menciptakan itu semuanya? Apa maksudnya? Apa tujuannya dan sebagainya? Kalau semua teroris itu maksudnya membunuh orang yang tidak bersalah dan sebagainya, itu mah kita lihat dunia yang pertama siapa yang pertama kali mengadakan? Mereka pembina. Perang dunia kedua siapa pertama kali mengadakan? Siapa pertama kali mulai? Mereka silahkan buka sejarahnya. Kemudian yang ngebom di Jepang itu di Hiroshima itu berapa yang mati itu? Hah? Berapa yang meninggal? Hah? Berapa yang meninggal? Ratusan ribu sampai satu juta kira-kira. Yang ngebom siapa? Mereka. Nah, kita kita teroris ya, Itu teroris sesungguhnya itu Amerika itu teroris sebetulnya. Nah, tapi kok kita hindarkan kita ya, yang dibunuh berapa? Misalnya mereka itu mau bunuh berapa ngebom ngebom di mana sebagainya kan mereka punya kekuatan seperti mereka. Tapi lihat mereka ketika masuk ke Irak kemarin berapa kita orang terus yang meninggal siapa yang mengadakan siapa yang merangi harus mereka itu merangi atas dasar apa atas dasar apa Saja harus diperangi ada agar apa mereka intervensi dalam negara orang lain. Nah, jadi itulah yuriduna unur Allah nurallah itu Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan ujaran mereka, dengan fitnah mereka. Itu fitnah Quran. Kemudian bagaimana diungkapkan oleh anonimus dan sebagainya yang baru-baru ini terkuat dan e, William dan sebagainya itu. Kan mereka mengatakan bahwa teroris itu sebetulnya Islam tidak ada teroris itu ada buatan mereka untuk menjelekkan agama Islam. Oleh karena kita jangan takut karena mereka tunjukkan keimanan kita. Tampak tentang terorisnya, saya bangga dengan Allah, saya bangga dengan Islam, karena Islam Coba lihat setiap negara yang mayoritas Islam pasti minoritasnya terhormat dan mulia. Tapi setiap negara yang di situ Islam minoritas pasti terintimidasi. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Myanmar. Kasihan. Saya lihat yang kemarin ada seorang wanita muslimah saudari kita yang kemudian diikat dalam keadaan memeluk sebuah pokok. Tangannya diikat, kakinya diikat telanjang, dibikin dibikin bahan olok-olokan oleh mereka. Bagaimana rasa malunya dia di depan laki-laki dalam keadaan telanjang seorang wanita yang biasa menutupi diri semuanya. Mana mereka itu di mana? dunia nah, jangan mau kita terbawa sama mereka jangan mau mereka itu yang membuat sebuah ujaran-ujaran kebencian karena apa mereka takut yang namanya Islam sekarang ini perkembangannya itu adalah menempati nomor satu di dunia di Eropa itu sekarang itu yang namanya kemajuan Mu'allah itu itu sampai 400 persen. Coba 400 persen tidak bisa diredam, tambah dimusuhi, tambah diperangi, tambah dilecehkan, tambah diintimidasi, mereka itu tambah banyak yang tersisa. Karena mereka merasa heran kenapa sih suwi? Apa sih Islam itu? Begitu dia pelajari, ini luar biasa ya. Suatu Sesuatu yang orang pada alami dan sebagainya. Oleh karenanya, kalau mereka itu sesungguhnya orang yang di dari mereka kalangan e, Nasrani maupun Tapi itu semuanya itu adalah sebuah fitnah untuk meredam kemajuan dan kebesaran Islam supaya tidak menyebar di mana-mana itu yang mereka lakukan sebenarnya. Tapi mereka tidak mempunyai senjata itu kecuali merusak moral daripada kalangan masyarakat dan berusaha untuk menjauhkan masyarakat Muslim dari ilmu Nabi kita Muhammad SAW sehingga seperti sekarang ini Ibu besarkan yang namanya lulusan pendidikan formal diterima kalau bukan bersama dengan hormat tidak akan diterima sehingga ijazah itu dalam eh, Islam itu kan sebuah konspirasi daripada mereka tujuannya itu seperti itu supaya menjauhkan masyarakat kita daripada ilmu yang terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW ilmu yang mengajarkan akhlakul karimah ilmu yang mengajarkan tata sopan santun ilmu yang mengajarkan kita bersih hati ilmu yang mengajarkan kita takut kepada Allah ilmu yang mengajarkan kita untuk mengutamakan akhirat daripada ke dunia dunia dari takut kenapa mereka takut karena mereka itu adalah ahwan syaiton mereka itu adalah lubang-lubangnya setan kroni-kroninya setan apa kata Iblis bahwa atukum bahalakum aku juga pernah janji kepada kalian bahkan banyak janjinya setan kepada kalian wa syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil Wah syaitan, setan itu selalu memerintahkan kalian menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Nanti kalau kalian masuk di e, pesantren mau jadi apa? Nah, kan banyak bertanya seperti itu, mau jadi apa? Mau diterima di mana dan sebagainya. Nah, emang yang ngasih kerjaan mereka. Buktinya di PNS setiap tahun berapa? 100 ribu lebih, tapi diterima berapa? 12 ribu, terus yang 60 ribu kemana? Katanya bidang yang mana yang Ya ketika itu harus membuka pikiran kita, apalagi sudah jelas yang namanya pendidikan, pendidikan kalau tidak diiringi dengan pendidikan Nabi kita Muhammad SAW atau pendidikan agama, maka pendidikan itu cuma pendidikan apa itu? Hah? Pendidikan apa? Pendidikan apa? Pendidikan apa itu? Hah? Pendidikan yang memberikan sebuah pengetahuan kepada kita untuk meraih dunia saja. Apa itu rasiologi? Jadi diajarkan sesuatu ilmu yang terkait dengan akal, gimana cara dapat uang banyak, gimana cara dapat mobil mewah, bagaimana cara dapat rumah mewah, bagaimana cara dapat kekuasaan yang besar, bagaimana cara dapat jabatan yang paling tinggi, ya itu aja. Eh, nah, tapi ruh biologinya nggak ada, karakternya nggak ada, ilmu akhlaknya nggak ada, sehingga jadilah mereka itu seorang pintar tapi nggak ada akhlaknya, seorang pintar tapi kotor hatinya, seorang pintar tapi justru mereka itu pencuri-pencuri. Bukan kayak pada itu. Yang menjulik ya, harta orang Indonesia ini siapa? Yang berdajat atau bersombong? Berdajat. Yang punya gelar-gelar yang duduk di legislatif maupun di eksekutif itu. Nah itu yang mereka yang banyak menghabiskan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu rehabilitasinya. Roh itu kosong. Tidak ada ilmu kejiwaan itu tidak ada. Ilmu keimanan itu tidak ada. Ini kita lihat anak SD sama anak anak sama anak SMP nakal mana? SMP, anak SMP sama anak SMA nakal mana? Anak SMA sama mahasiswa nakal mana? Tambah tinggi tambah nakal, tambah tinggi tambah jauh dari Allah, tambah tinggi tambah jelek akhlaknya terus. Yang kayak begitu kita akan ke depan kan? Yang itu yang kayak gitu kita akan merasa aman kepada anak kita. Nah, kita jangan silang seperti kita dan sana. Tanya kepada mereka, nana yang nakal yang mana? Yang duduk di tidak iya itu. Iya, iya. Kalau sudah tanah alias sudah bagus. Masuk alias sudah soleh. Lulus alias langsung dikerjai orang mau jadi mantu. Itu yang terjadi. Orang sekarang nggak cari harta, nggak cari ketampangan, tapi mereka dicari akhlak. Karena mereka sudah muak dengan segala hal yang sifatnya itu semu, yang sifatnya itu menipu, yaitu jabatan, harta benda dan sebagainya tapi semua itu jangan bahagia tetapi justru menjumuskan Nah, oleh karena itu maka hendaknya jadikan sebuah pemikiran bagi kalian apa yang dikatakan oleh setan ini. Wa fahlah Lalu apa kata dia? Maka nasi aneh pemisul Sebetulnya aku tidak mau punya kekuatan kok sama kalian. Tidak punya. Setan itu yang dimiliki, yang mampu dilaksanakan, yang mampu diterapkan, yang mampu dilakukan oleh setan kepada kita itu apa? Hanya lah, tahu lah. Membisiki aja. Tahu nggak? Membisiki. Ada kekuatan fisik kan? Ada kekuatan. Cuma tinggal kita itu mau nggak kita itu dia. Jadi bisikan itu ada. Nah, setelah dibisiki itu kita langsung begini. Oh, itu kita bisiki setan langsung kita terbentang kepalanya, tergencet kepala kita. Atau ada bisikan itu mengancam itu awas ya kalau kamu enggak dibisiki tadi mengancam tidak ada benar tidak ada intimidasi kan bisikan itu tidak maka ada itu maka dari ahli sunni sekarang dia punya kekuatan apa yang dilakukan oleh iblis kepada kita illa anda autukum aku ini hanya mau mengajak-ngajak kamu ayo mati itu bagus biar kamu itu menjadi temanku nanti di neraka mau ada yang mau menemani setan ada yang mau kumpul sama setan kalau kumpul terlibat jaringan FBN, BBM nah, banyak orang yang bohong banyak. mau untuk wisata nggak mau bagi dia jaringan eh, nah, semacam ini buat apa apa bedanya silahkan bikin sebuah penelitian buat kalian semuanya bagi perempuan ya apa bedanya dari kalian BBM apa Ustaz akan bisa dakwah sampai kemana dakwahnya mana orang yang bisa mendapatkan hidayah dengan BBM jadi seorang atas seorang saya ini kan seorang ahli warisan saya mau dakwah lewat Eh, media dan sebagainya sudah banyak yang merasakan nggak perlu kalian perempuan perempuan itu adalah seorang wanita yang harus dijaga ditimang-timang kemudian jadi ratu dan rumah gitu. nggak boleh ada yang menikmatinya walaupun wajahnya kecuali suaminya saja aku nah, kan diobra emang suaminya berapa sampai dibiarkan begitu mana rasa cemburunya kemana? Memang orang yang tidak ada cemburu itu adalah orang yang tidak ada iman. Al-ghira minal iman. Cemburu itu ada dari iman. Tambah besar cemburu seseorang itu menandakan akan besarnya keimanan. Nah, tapi kata Nabi Muhammad SAW ketika dia itu melihat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat Nabi yang paling besar cemburunya. Dia bilang kalau semua aku melihat istriku bersama orang lain berduaan maka aku akan bunuh kedua-duanya. Nah, kata Nabi kan ada yang tanya kata Nabi, dari ya Rasulullah bagaimana kalau seumpama kita ini melihat orang itu bersama laki-laki? Kata Nabi Muhammad, tapi dia dulu kemaluannya itu masuk ke dalam kemaluannya seperti telah masuk ke tempat tutup telahnya. Saat bin Wakas tidak mendengar itu, dia langsung panas, cemburunya langsung terbakar dan Dari ya Rasulullah demi Allah, kalau semua aku melihat itu berdua dengan laki-laki aku bunuh dua-duanya. Maka apa kata Muhammad? Kamu lihat bagaimana cemburunya saat Demi Allah, Allah lebih cemburu kepada kalian daripada saat Dan cemburunya Allah Ta'ala kalau kalian itu melakukan sesuatu yang dilarang Jangan ikhtiar, ikhtiar Jangan BBM-an, bbm Nah jadi hati-hati ya Supaya jadi orang kalau sudah pacaran, chattingan dan sebagainya, yang menjadi korban itu perempuan, di mana mana jadi korban itu perempuan. Karena mohon maaf, kami ini laki-laki ini butuh buka rahasia bukan buka rahasianya dan laki-laki itu nggak ada serius chattingan Facebook itu nggak ada serius cuma dia buang ke kalau banyak yang like-like nah, paham ada follower-follower nah, senang gitu. nah itu aja bangga apalagi perempuan tuh lihat tuh lihat lihat sama perempuannya tuh dia itu pintu sama aku tapi dia itu Eh, senang sama aku dan sebagainya. Padahal fotonya taruh di situ critical kawasan. Wajahnya dia seperti anaknya jalan, anak jalanan itu yang pagi. Nah, yang ada jalan juga pagi, berarti kan? Orangnya hitam, rambutnya di sumir hijau. Jadi kayak kayak nah, Jadi kalau kalian itu mau bermodel ria, silakan. Asalkan modis Nanti ya, saat anak mau e, eh, semir rambut silahkan, nggak apa-apa. Yang penting modis, kamu modis sesuai dengan wajah kamu. Yang kamu pakai semir coklat, ngaca dulu. Baik, kamu mau pakai lensa biru atau hijau dan sebagainya, ya, ngaca dulu orang hitam pakai biru gimana? Tidak ya, pantas. Orangnya hitam, kemudian rambutnya merah, kan jadi kayak Berlapil. oleh nah, baik, jadi itu artinya. Jadi harus kalian lihat pahami benar benar sekarang sudah kembali temannya. Coba lihat orang yang jalan yang jalan yang pagi yang biasa kami cari. Nah, ya, kan tidak pantas. Disangkanya dengan begitu itu merasa bangga. Padahal itu pengajar. Kita malu, kalau punya anak yang itu kita malu. Kesian deh. Kalau kita lihat itu bukan takjub, bukan tenaga kesian deh orang. Nah, jadi kayak ada salah dalam akal. gitu. Kita bisa membedakan mana yang bagus, mana yang yang jelek. Karena apa? Ketipu. Baik, kenapa ketipu sama setan? Nauzubillah. Makanya hati-hati. Orang kalau sudah bodoh itu maka jauh daripada hidayah, jauh daripada inayah, jauh daripada riayah. Nah, jadi oleh karena itu saya pesankan kepada kalian semuanya, terutama anak-anak santri ini, jangan jauh-jauh daripada majelis taklim, jangan jauh-jauh daripada pesantren, kan karena anak kalian nanti, suami kalian nanti tetap ada kaitan dengan ilmunya Nabi Muhammad. Kenapa? Pengingatan itu bermanfaat lagi kita hidup. Kalau kita itu sudah meninggal maka tidak manfaat lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selama kita masih hidup. Kalau kita meninggal sudah tidak ada lagi. Kalau kalian ingin eh, merasakan dan membandingkan serta menggambarkan hal itu dalam kehidupan kalian, maka tinggal pejamkan mata kalian, hilang semua dunia semua hilang suami nggak ada lagi orang tua nggak ada lagi harta nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kamu siapa amal kamu sendiri cari amal kamu sendiri jangan dalam kepada orang lain sekarang waktu ini. jadi jangan pikir itu termasuk orang yang rugi nanti orang yang menyesal nanti di akhirat sebagaimana dikatakan Nabi Sallam dalam hadisnya Syarul nadama nadamat yaumal qiyamah Sejelek-jeleknya penyesalan adalah orang yang menyesal pulang nanti di akhirat Sudah meninggal atau meninggal Ya dan ditakat ma rasuli sabila. Mereka itu gigit jari dan yang mengatakan ada kata dulu aku di dunia ini mengikuti apa katanya besar itu dan Ustaz. Semua Ustaz, semua ulama, bahkan Nabi dan Rasul pun tidak bisa membeli hidayah untuk kalian tidak bisa. memberi hidayah Allah. Kita cuma menyampaikan saja. Kali dalam penyampaian kita kebetulan berkeringan dengan hidayah kalian mau melaksanakan saya tanya saya Yang namanya dakwah itu cuma seni, seni merayu seni bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana kita mengajak kepada kebaikan. Selebihnya itu urusan Allah. Jadi jangan salahkan gurunya, jangan salahkan ustadznya, jangan salahkan orangnya. Mereka itu cuma belajar cuma satu. Belajar Nyampaikan, nulis. Kemudian kalau rumah, saat anda sudah letakkan anak kami di pondok, tapi kok masih begini? Itu kan urusan. Jangan salahkan mereka, karena mereka sudah melaksanakan sesuai dengan amanat yang mengajar berdakwah dan sebagainya. Tapi kalau seorang ada anak kita yang belum mendapatkan hidayah itu bukan urusan mereka. Karena mandat hidayah bukan milik siapa, bahkan bukan milik Nabi. Yang namanya Nabi SAW itu pengen pamannya Nabi Lahab itu masuk dalam agama Islam, tapi nggak bisa sampai akhir umurnya nggak bisa. Nah, apalagi yang bukan Nabi, Nabi saja seperti itu nggak sampai apalagi kita Nabi. Nah, jadi eh, seorang ustaz, seorang kiai, seorang alim itu harus bekerja sama dengan wali santrinya, wali santri berdoa memohon kepada Allah seraya memberikan makanan, minuman, uang yang halal. Sementara seorang kiai dan guru itu mendidik mereka dengan didikan yang diajarkan oleh yang Ada begitu kalau ada kerja sama seperti itu maka akan terlaksana. Semoga kalian semua termasuk selamat. Ibn Afif akhir zaman. Semoga kalian semua termasuk yang cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu yang ulama dan menjadikan mereka sebagai idola serta menjadikan kalian semuanya termasuk diselamatkan daripada fitnah akhir zaman diselamatkan daripada dosa diselamatkan daripada noda diselamatkan daripada moralitas yang tidak baik dan semoga kita semuanya termasuk yang dipilih Allah Ta'ala sebagai penyambung lidahnya penyambung risalahnya penerus perjuangannya dan menerus tongkat estafetnya dan semoga kita semuanya termasuk yang diberinya sebagai para ulama yang mengamalkan dari ilmunya yang meninggalkan dunia dan sekarang beruntung karena meninggal dunia dan karena husnul ada di dunia berikut dunia itu salihah wa sosial mansur al-fatihah Ya Rabbana